Apakah badan kita merasakan siksa kubur? Meninggal jam 2, dikuburkan jam 3, jam 5 datang polisi, polres. Ada apa Pak polisi? Ini matinya tak wajar. Kuburnya mesti kami otopsi, kami buka. Minta tanda tangan ahli waris. Setuju, buka kubur. Begitu dibuka, lebam-lebam biru-biru, macam kena tinju sekampung. Mati jam 2, kubur jam 3, jam 5 otopsi, kenapa biru-biru? Azab kubur. Berapa banyak kubur dibuka ditemukan ular besar di Arab terjadi. Azab kubur. Azab kubur itu real nyata, tapi tidak semua. Ada orang mati diterkam harimau, harimau mengkeroyoknya 10, tak ada jasadnya. ada azab kuburnya tetap ada, ada alam barzah. Maka alam itu lima. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Alam barzakh ini terbagi tiga. Yang baik-baik yang buruk-buruk si jin. Ada saat-saat tertentu Allah meniupkan ruh masuk ke jasad. Ada saat-saat tertentu Allah meniupkan ruh masuk ke jasad. Kapan? Allah tak kasih tahu. Kalau ada orang ngasih tahu, ruh nenekmu masuk jam 4 sampai jam 5 sore hari Kamis sore. Itu praktek dokter. Allah tak pernah kasih tahu. Tiga, ilin, sijil, mungkin saat-saat tertentu Allah tiupkan roh ke jasad. Di mana kami bisa tengok ini Pak Ustaz? Kitab Roh, judulnya ROH, Roh, ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Sudah kita bedah di Masjid Agung An-Nur beberapa tahun yang lalu, bulan suci Ramadan, acara bedah buku. Saya dengan Dr. Mustafa Umar.